di syarhi di tauhid dan ini adalah pelajaran yang amat penting untuk dipelajari setiap muslim dan muslimah karena ini adalah dasar dari agama Islam karena ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala tentang hak Allah Subhanahu wa taala seorang muslim apabila dia mati dalam keadaan berdosa selama dosanya itu bukan dosa kesyirikan maka dia ketika mati dan nanti di akhiratnya masih mungkin untuk dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah atau barakallahu fikum dia akan Allah azab karena dosa-dosa yang tersebut. Hanya saja kelak tempat kembali si muslim ini tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dia melakukan dosa kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah kebalikan dari tauhid, lawan dari tauhid, maka dia mati di atas kesyirikan tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Dia akan menjadi seorang yang kafir, seorang yang musyrik yang apabila dia mati di atas kesyirikannya Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan dia di dalam neraka. Sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang sangat penting, bahkan yang pertama kali yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Ya, dari ilmu inilah nanti dia akan membangun agamanya yang lain. Ya, membangun amalan-amalan ibadahnya yang lain. Ya. Salatnya, zakatnya, hajinya, puasanya, ini semua Naam barakallahu fikum dibangun di atas ilmu tauhid. Eh. Kita telah sampai kepada bab yang kedua. Bab yang kedua dikatakan oleh penulis bab fadli tauhid. Bab keutamaan tauhid. Wa may yukaffiru minadz-dzunub dan segala perkara yang bisa diampuni dari dosa-dosa. Jadi salah satu keutamaan tauhid adalah diampuninya dosa seorang hamba. Ya. Bismillah. Kita telah selesai membaca dua dalil yang ada di dalam bab ini dan kita masuk ke dalam bab atau dalil yang ketiga. Halaman 28 apabila <clears throat> menggunakan cetakan saya. Cetakan kitab yang saya pegang halaman 28. <clears throat> <clears throat> Dikatakan oleh penulis Walahumah dan diriwayatkan oleh keduanya dan sebuah hadis milik keduanya ya, diriwayatkan oleh keduanya yaitu Bukhari dan Muslim ya fi hadis itban ya, pada hadisnya itban ya jadi hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat itban siapa itban kalian lihat di bawahnya itban huwa Itban ibnu Malik ibnu Amr ibnu Ajlan al Ansari. Ya, ini namanya. Itban bin Malik bin Amr bin Ajlan al Ansari min Bani Salim bin Auf dari Bani Salim bin Auf sahabiyun masyhur seorang sahabat yang terkenal yang masyhur mata fi khilafati Muawiyah yang mana dia meninggal pada kepemimpinan kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Yeah. Eh. <clears throat> Ibn meriwayatkan hadis fa innallaha harrama 'alan nar ya. maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka ya Allah mengharamkan atas neraka Man qala la ilaha illallah Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi wajah Allah, yang mana dia menginginkan dengan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah akan mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia menginginkan dengan kalimat itu wajah Allah. Ya, kalian melihat di bawahnya di garis atau di baris keenam dijelaskan oleh Syekh apa makna dari yabtagi bidzalika wajah Allah dia mengucapkan kata itu kalimat itu dengan mengharapkan wajah Allah ai mukhlison min kolbihi ya. dia mengikhlaskan ucapan itu dari kolbunya wa mata ala dalik dan dia mati di atas keikhlasan itu. Walam yakul hanifakon dan dia tidak mengucapkan itu dalam kondisi munafik. Iya, jadi dia mengucapkannya ikhlas. Iya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau iya. Syekh Saleh Fauzan, al makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Ya, sekarang tafsir dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran muakkada Sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan satu kabar yang muakkad yang dikuatkan. Ana man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah bahwasanya barang siapa yang melafatkan kalimat la ilaha illallah qasidan ma tadullu alaihi dalam keadaan dia meniatkan apa yang ditunjukkan dari kalimat tersebut jadi dia bukan hanya mengucapkannya saja dengan lisannya, tetapi di dalam hatinya dia mengikrarkan apa dia meyakini apa yang dikandung dari kalimat la ilaha illallah. Minal ikhlas yang berupa keikhlasan. Wa nafyi syirki dan meniadakan kesyirikan. Amilan bidzalik dan dia amalkan hal itu. Zahiran wa batinan baik secara zahir maupun batinnya. Wa mata ala dzalik dan dia mati di atas hal itu. Dia mati di atas kalimat la ilaha illallah yang dia yakini dengan hatinya, dia ikrarkan dengan lisannya dan dia amalkan dengan anggota tubuhnya. Wa mata ala tilkal hal dan dia mati di atas kondisi tersebut, maka kondisi dia, keadaan dia lam tamassuhu lam tamassahun naru. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka yaumal kiamah nanti pada hari kiamat. Iya. Nah, yang penting dari kita barakallahu fikum adalah kita mengetahui apa itu kalimat atau makna arti dari la ilaha illallah. Sehingga dia biasa meyakininya dengan benar, dia bisa mengikrarkannya dengan benar dan dia bisa barakallahu fikum mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Iya. Yang kita telah, telah, telah ketahui dan kita pelajari la ilaha itu maknanya la ma'buda, tidak ada yang diibadahi. Hakun dengan benar illallah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang bersaksi mengucapkan syahadat la ilaha illallah dia harus meyakini dalam hatinya dan dia ikrarkan dengan lisannya bahwasanya tidak ada yang boleh disembah. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah. Tidak ada yang berhak mendapatkan amalan-amalan soleh Apakah amalan hati Ataukah amalan lisan Ataukah amalan anggota tubuh ya. Lisan itu seperti dikir Lisan itu seperti membaca Al-Quran Lisan itu seperti berdakwah Lisan itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar dengan mulut Eh dan dia meyakini dalam hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga setelah ini amalan anggota tubuhnya pun harus merealisasikannya. Ya, dia tidak boleh sholat kecuali dengan niat hanya untuk Allah. Dia tidak boleh bersodakoh kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak boleh barokallahu fiikum uh, haji kecuali hanya untuk Allah, bukan karena ingin dipanggil Pak Haji, bukan karena ingin dipanggil Bu Haji. Iya. Dia membangun masjid adalah untuk Allah, bukan untuk dipuji manusia. Iya. Dia menyembeli hewan kurbannya hanya untuk Allah, bukan untuk mengagungkan jin. Dia bersumpah hanya untuk Allah. Hatinya pun demikian. Di antara amalan hati adalah tawakal, menggantungkan nasibnya. Iya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggantungkan nasibnya, baik buruknya, rezekinya, naam kepada selembar kain, pada jimat atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah amalan kesyirikan. Dia menggantungkan dirinya kepada jimat tersebut. Iya, dan nanti ada babnya. Nanti ada babnya. Barang siapa yang mengerti tentang la ilaha illallah, makna dan konsekuensinya, lalu dia mengucapkannya dan dia mati di atas kondisi tersebut, dia mengamalkannya, mengucapkannya, meyakini dia mati di atas kondisi ini, maka janji dari Allah, Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Allah tidak akan menyentuh neraka di tubuhnya. Ini iya. Munasabatul hadis lil bab kata Syekh Shalih Fauzan sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Anna fihi dilalatan wadihatan sesungguhnya di dalam hadis ini ada dalil yang amat jelas ala fadli tauhid yang menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, karena la ilaha illallah inilah tauhid. Ya. Wa annahu yujibu dan sesungguhnya tauhid itu akan mewajibkan liman mata alaihi kepada orang yang mati di atasnya, mati di atas tauhid. Naam, an minan nar. Tauhid ini akan memastikan dia selamat dari api neraka wa takfiras sayiat. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa dia yang lain? Ya, namanya orang pasti punya dosa. Iya. Apabila dia matinya bukan mati di atas kesyirikan, maka dosa-dosa yang lain akan Allah hapus karena sebab tauhid yang dia miliki. Iya. Ma yustafadu minal hadis apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, fadlu tauhid. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid. Wa annahu yunkidu minan nar. Dan sesungguhnya tauhid itu menyelamatkan seseorang dari api neraka. Wa yukaffirul khataya dan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, ini faedah dari hadis yang tadi kita baca. Faedah yang kedua, Anahu la yakfi fil iman. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak cukup pada keimanan itu anutku hanya semata-mata mengucapkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak tahu maknanya, dalam tidak tidak tahu konsekuensinya. Iya. Gak cukup dalam keimanan semata-mata anutku min ghairi itiqadil qalbi hanya semata-mata mengucapkan tanpa ada keyakinan hati. Ini kahalil munafikin. Yang seperti ini adalah kondisinya orang-orang munafik. Bagaimana kondisi munafik? Dia mengucapkan kebenaran dengan lisannya, tetapi kebenaran itu ditolak dengan hati hatinya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya justru memerangi la ilaha illallah atau amalannya ya membatalkan la ilaha illallah. Ya, jadi dari sini tidak cukup yang namanya iman hanya sekedar di hati atau hanya sekedar diucapkan. Tidak boleh. Namanya iman diyakini dengan hatinya, diikrarkan dengan lisannya dan diamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuhnya. Faedah yang ketiga, anahu la iman al-i'tiqadu min ghairi nutkin. Sesungguhnya tidak cukup pada iman hanya semata keyakinan tanpa diucapkan. Diyakini dengan hatinya kebenaran tauhid, tetapi dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya. Iya. Ini kahalil jahidin. Ini kondisinya seperti orang-orang yang jahid. Jahid itu yang menolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu diyakini dengan hatinya, akan tetapi amalan anggota tubuhnya atau lisannya mempertentangkan, melawan, ya. Naam, dia menolak walaupun di hatinya mengakui kebenaran tauhid tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah wal muslimat yang namanya iman nggak cukup keyakinan dengan hati. Harus yang namanya iman yakin di hati kemudian diucapkan dengan li, lisan. Ya. Faedah yang keempat tahrimun nar. Hadis ini menunjukkan diharamkannya api neraka ala ahli tauhid al-kamil bagi seorang ahlu tauhid yang sempurna tauhidnya. Ya. Jadi kalau tauhidnya sempurna dia tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali yang besar, nah yang kecil apalagi yang besar, ya maka keutamaan bagi dia dia tidak akan disentuh api neraka walaupun dia berdosa dengan dosa-dosa yang lain iya Allah akan ampuni dia dan kemudian Allah akan masukkan ke surga tidak mampir dulu ke dalam neraka yang kelima annal amala la yanfa'u Hadis ini menunjukkan bahwasannya amalan itu tidak bermanfaat. Illa idha kana khalisan liwajhillah, kecuali apabila amalan itu ikhlas mengharapkan wajah Allah wasawaban ala sunnati Rasulillah dan amalan itu sesuai dengan sunnah petunjuk ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang namanya amalan itu tidak bermanfaat ya kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama dilakukan karena ikhlas untuk Allah dan yang kedua sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang keenam, anaman man ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi masih berdoa kepada selain Allah ini tidak akan bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Iya. Dia mengucapkan la ilaha illallah bahkan seribu kali mungkin sehari. Iya. Tetapi kemudian dia masih berdoa kepada selain Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan ucapan la ilaha illallahnya. Tadi la ilaha illallah menuntut apa? Menuntut agar ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Lalu kemudian dia berdoa kepada selain Allah padahal doa itu adalah ibadah ibadah. Iya. Maka dari hadis ini sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, maka la ilaha illallah ini tidak memberikan manfaat. Kahali ubadil kubur al yaum kata Syekh, ini kondisinya seperti para penyembah kubur hari ini. Iya. Yaquluna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta tapi mereka masih menyeru kepada orang-orang mati ya meminta kepada orang-orang yang telah mati wa yataqarrabuna ilaihim dan mereka bertaqarrub kepada orang-orang mati tersebut. Iya, tidak boleh. Faidah yang ketujuh, isbatul wajhillah, isbatul wajhilillahi taala. Hadis ini menetapkan sifat wajah bagi Allah Nah, jadi hadis ini menunjukkan kalau Allah tersifati wajah. Akan tetapi bagaimana wajahnya Allah tidak boleh ditanya. Kenapa? Karena memang Allah tidak menjelaskan bagaimana wajahnya Allah. Rasulullah hanya mengatakan ya Allah punya wajah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan bagaimana wajah Allah. Maka kita sebatas mengimaninya sebatas apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin lalu kita mengatakan Allah tidak punya wajah berarti kita menolak ha? hadis. Tidak boleh pula kita lalu kemudian membayangkan, menggambarkan wajah Allah seperti ini. Kenapa? Karena tidak dijelaskan oleh Rasulullah, maka dia mengada-adakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh na Nabi. Iya. Jadi bagaimana? Kita imani Allah punya wajah, tetapi alama yaliku bijalalihi wa adomatihi. Wajah Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa taala. Karena sifat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun dari kalangan makhluknya, tidak malaikatnya, tidak jinnya, tidak manusianya yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan wahwa samiul basir dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini jelas menegaskan kalau Allah punya sifat, yaitu sifat diantaranya adalah sifat mendengar dan sifat melihat. Tetapi di awal ayat ini Allah katakan kalau sifat Allah tidak seperti seperti dengan sifat mah, makhluk. Jadi bagaimana? Ya kita imani sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah mendengar, Allah melihat dan itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambaran mudahnya, gambaran mudahnya ialah ada di antara manusia yang memiliki sifat yang juga dimiliki sifat itu oleh hewan. Ya, kucing punya wajah, punya. Manusia punya wajah, punya. Sama tidak wajah kucing dengan wajah manusia? Beda. Bedanya bagaimana? Kucing sesuai dengan kondisinya, manusia sesuai dengan kondisinya. Kucing mendengar, manusia mendengar. Apakah pendengarannya berbeda? Tidak. Hanya saja mereka berdua mendengar, keifiatnya itu tidak sama. Iya. Kucing sesuai dengan kondisinya, manusia sesuai dengan kondisinya. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tapi Allah mengatakan tidak serupa dengan makhluknya. Maka mendengarnya Allah Melihatnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dalam kondisi dia mengharapkan wajah Allah, berarti Nabi menetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka kita imani Allah punya wajah tetapi bagaimananya wajah Allah kita tidak dikasih tahu maka kita tidak mengandai-andai kita tidak naam membayangkan bagaimananya itu semua sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. <clears throat> kita lanjutkan. <clears throat> Selesai kita dari pembacaan dalil yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya wa an Abi Sa'idin al-Khudri dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang Allah ridho kepada dia. <clears throat> Hadis berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Hakim ya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa beliau? Abu Sa'id, kalian lihat di bawah. Hua Abu Sa'id Al-Khudri, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri. Ya, jadi beliau seorang Ansor, bukan seorang muha, muhajir nisbatan ila bani Khadrah. Ya, Khadrah. Ini Al-Khudri ini adalah penisbatan kepada Bani Khudrah. Ya. Sahabiyun jalilun. Ya, Abu Said inilah seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabi, putra dari seorang sahabat. Berarti Abu Said ayahnya ya Sa'ad bin Malik itu Malik juga seorang sahabat. Rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha kathirah. Abu Sa'id ini semasa hidupnya telah meriwayatkan hadis dari Nabi yang sangat banyak. Mata sanata arba'atin wa sab'ina lil hijrah dan beliau meninggal pada usia pada tahun 74 Hijriah. Ya, meninggal pada tahun 74 Hijriah. Kata Abu Sa'id, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala" Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Musa." Musa pernah berkata. Ya, jadi Nabi, Nabi kita meriwayatkan hadis ya yang dulu pernah diucapkan oleh Musa alaihi salam. Siapa Musa? Musa ibnu Imran. Ya, kalau lihat di, tengah, di bawahnya penjelasannya Musa di sini adalah Musa putra Imran, Rasulullah, seorang utusan Allah ila Bani Israel yang diutus kepada Bani Israel wa kalimur rahman dan Musa ini punya gelar punya lakop kalimur rahman karena pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Musa berkata Ya Rabbi wahai Rabbku alimni syai'an ajarkan aku sesuatu Ad'uku adkuruka yang dengan sesuatu itu aku berzikir kepadamu. Iya, berzikir di sini usni alaik, aku memujimu wa ahmaduka bihi dan aku memuliakanmu dengannya. Ya, aku memujimu ya. Naam dan aku naam memuliakanmu dan aku memujimu dengan zikir tersebut, dengan sesuatu tersebut. Qala maka Allah menjawab permintaan Musa ini, "Qul ya Musa, ucapkan wahai, wahai Musa. Ya, sebentar sebentar saya ulang. Kita ulang hadisnya. Musa mengatakan ya Rabbi wahai Rabbku. Wahai dat yang telah menciptakan aku, wahai dat yang telah memberi aku rizki, wahai dat yang telah mengatur aku. Ya. Alimni syai'an ajarkan aku sesuatu. Adkuruka yang aku berzikir. Wa ad'uka bihi dan aku berdoa kepadamu ya Allah dengan ini. Ya. Maksudnya apa? Maksud berdoa di sini adalah atawasalu bihi ilaika ida da'autuk. Yang dengan doa ini aku bertawasul dengannya. ya, Yang dengan dikir ini aku bertawasul kepadamu ya Allah ketika aku berdoa, berdoa. Jadi boleh seseorang berdikir, ya dengan barakallahu fikum ya atau afwan. Saya ulang seseorang boleh bertawasul nam dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kala Allah mengatakan kul ya Musa katakan wahai Musa la ilaha illallah. Ternyata yang diajarkan Allah kepada Musa apa? Kalimat la ilaha illallah. Kala Musa mengatakan ya Rabbi kul ibadika ya kulunahada Kemudian Musa mengatakan wahai Rabbku semua hambamu mengucapkan ini. Iya. Semuanya hambamu mengucapkan kalimat ini. Kala, kemudian Allah memberikan penjelasan. Ya Musa, wahai Musa. Lau anna samawati sab'a. Kalau seandainya langit-langit yang tujuh ini. Wa amirahunna ghairi. Dan yang memakmurkannya. Memakmurkan masjid-masjid, apa langit-langit ini selain aku. Ini menunjukkan kalau Allah ada di mana? Ada di langit. Iya. Man fihinna minal ummar ghairullah. Itu siapa yang ada di langit-langit dari orang-orang yang memakmurkannya kecuali Allah. Kita faham maksudnya adalah para malaikat. para malaikat. Iya. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang tujuh dan penghuninya seluruhnya kecuali aku, wal aradina sab'a dan juga bumi-bumi yang tujuh fi kifatin ada di satu kifah. Apa itu kifah? Fikifatin itu barokallahu fikum adalah anak timbangan. Yang biasanya anak timbangan itu ada dua, ada dua untuk mencapai keseim, keseimbangan. Kata Allah kalau seandainya langit yang tujuh berserta penghuninya kecuali aku dan bumi yang tujuh ada pada satu-satu anak timbangan. Wala ilaha illallah fi dan kalimat la ilaha illallah ada di anak timbangan yang lain. Ya di neraca yang lain. Malak bihin la ilaha illallah niscaya kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat. Akan membuat neraca itu timbangan itu lebih berat dibandingkan anak timbangan lain yang isinya apa? Langit yang tujuh, bumi yang tujuh serta penghu penghuninya. Kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat. Iya. Maknanya kata Syekh Saleh Fauzan, Ailau wudiat hadihil makhlukatu fi kifatin andai makhluk-makhluk ini seluruhnya diletakkan pada satu kifah min kifatainil mizan dari dua anak timbangan yang ada di sebuah alat timbangan apa sih sebetulnya apabila kalimat makhluk-makhluk ini ada di salah satu neraca ya timbangan dari dua anak timbangan itu wawudiyat hadihil kalimatu fi kifatil ukhra dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca yang lain di anak neraca yang lain nisaya malat bihinna dan makna dari malat bihinna adalah rojahat alaihinna kalimat la ilaha illallah ini akan lebih berat ya lebih berat dibandingkan makhluk yang tadi Taib. Mana global dari hadis ini kita baca halaman 31. Bismillah. Apa makna dari hadis ini? Anna Musa alaihi salatu wasalam talaba min rabbihi. Sesungguhnya Musa alaihi salam meminta dari Rabbnya ya azza wa jalla ayu alimahu dhikra agar Allah mengajarkan Musa dikir. Yusni alaihi yang mana nanti Musa akan memuji Allah dengannya. Wa yatawassalu ilaihi bihi dan bertawasul dengan dikir itu. Fa'arsyadahu ayyakula maka Allah membimbing Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'adroka Musa maka Musa pun memberikan argumen ya. Apa kalau istilah rapat kemudian ada orang yang instruksi ya? Ya, instruksi. Musa menginstruksi. Jadi, naam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anahadil hadhil kalimata dikroha. Sesungguhnya kalimat ini banyak digunakan oleh dikir. Ala alsinatil khalqi. Di lisan-lisannya para makhluk. inna ma yuridu khassahu bidikrin. Yamtazu bihi an Musa ya ketika itu menginginkan agar diberikan dikir khusus untuk dia yang terbedakan dari orang lain. Fabayyanallahu lahu 'azama fadli hadhihi dzikri. Maka Allah pun menjelaskan kepada Musa betapa agungnya, betapa mulianya dzikir ini. Alladzi arsyadahu ilaih, dzikir yang Allah bimbing Musa kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu, tidak ada satu apapun yang sebanding dengan la ilaha illallah pada keutamaannya. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang apa kaitan hadis ini dengan bab? Tadi bab kita apa? Bab fadlu tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru bihi minat dunub dan segala sesuatu yang bisa diampuni dari dosa-dosa dengan sebab tahu tauhid. Iya. Hadis ini apa keutamaannya? Apa kaitannya dengan judul bab? Sangat jelas, sangat nyata korelasinya. Anna fihi bayana fadli kalimati tauhid sesungguhnya di dalam hadis ini ada penjelasan keutamaan kalimat tauhid wa annahu la syai'a tidak ada satu apapun yu'adiluha yang sebanding dengannya fi fadilah pada keuta keutamaan tidak ada satupun yang lebih utama dibandingkan la ilaha illallah kalau orang tahu maknanya kalau orang tahu konsekuen konsekuensinya Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, azamu fadli ta'la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas karena la ilaha illallah mengandung tauhid dan mengandung keikhlasan. Eh. Faidah yang kedua, Fadlu Musa alaihi salam hadis ini menunjukkan keutamaan Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ilallah dan betapa semangatnya Musa untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Faidah yang ketiga. Anal ibadat la takunu illa bima syara'ahu Hadis ini menunjukkan kepada kita kalau ibadah itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Buktinya apa? Buktinya Musa minta diajarkan oleh Allah. Allah tidak semata-mata sekonyong-konyong Musa membuat sendiri amalan ibadah, ibadah atau amalan di dikir. Ya. Maka ini panduan untuk kita semua. Musa saja yang nabi dan rasul yang punya keutamaan sedemikian besar, dia masih minta diajarkan oleh Allah bagaimana sih dikir untuk memujimu ya Allah yang aku bertawasul dengannya ketika aku berdoa kepadamu ya Allah maka kita ini harus lebih berusaha lagi agar beribadah kepada Allah itu sesuai dengan tuntutan Rasul, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang beribadah kepada Allah hanya bermodalkan ikhlas, saya ikhlas kepada Allah, tidak ria misalnya. Maka ketahuilah bahwasanya ikhlas itu belum cukup sehingga nanti amalan itu diterima. Belum cukup. Kenapa? Sampai dia memenuhi syarat yang kedua, amalannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat ini. Apa yang diajarkan oleh Rasul karena Rasul mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka ditolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan satu amalan, tidak ada perintah darinya, dari syariat ini, tidak ada perintah dari Allah, tidak ada perintah dari Rasul, maka amalan tersebut tertolak. Tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan menghasilkan pahala, tidak akan menghasilkan keutamaan, tidak. Capek dia. Iya. Lelah dia dalam keadaan lelahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari kiamat dia akan diusir oleh Allah. Tidak bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhirat dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah karena dia telah berdoa berdosa. Padahal dia ibadah, ibadah, bukan ibadah. Padahal dia melakukan satu amalan yang dia kira ini mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka hadis ini yang mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita bagaimana Musa saja masih belajar, minta kepada Allah, ini menunjukkan kepada kita amalan ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Iya. Iya. Anal ibadat ala takunu illa bima syara'ahu Sesungguhnya ibadah itu tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terjadi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Walaysa lil insani ayabtadi'a fiha. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengada-adakan amalan. Ya, membuat satu amalan. Ya, istilahnya melakukan membuat satu kebidahan, satu perkara yang tidak dijarkan oleh Rasul. Min indi nafsi, tidak boleh mengadakan sesuatu dari dirinya. Lianna Musa talaba min rabbih karena Musa meminta dari Rabbnya ayu alimahu untuk mengajarkannya ma yadkuruhu bihi sesuatu yang bisa dijadikan dikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faidah yang keempat, anna man ishtaddatil hajatu wa daruratu ilaihi kana aktsaru wujudan. Perhatikan ini penting dan sedikit orang yang tanabuh ya, yang bisa Naam paham terhadap faidah ini, memberikan perhatian kepada faidah ini. Sesungguhnya sesuatu yang amat-amat dibutuhkan ya. Sesuatu yang amat darurat harus ada. Maka pasti wujudnya dia ini akan sangat banyak. Contoh kecilnya seseorang butuh nafas, butuh udara, Iya. Setiap kita manusia hidup, manusianya, hewannya, bahkan tumbuh-tumbuhannya butuh udah udara. Maka kita dapati udara sangat bah, banyak di mana-mana. Manusia khususnya Indonesia butuh kepada beras. Stok beras pun bah, banyak. Iya. Nah, di dalam hadis ini Musa meminta kepada Allah ajarkan satu zikir. Ternyata diajarkan apa? La ilaha ilallah. Musa lalu kemudian mengatakan seluruh hamba mengucapkan ini berarti menunjukkan kalau la imat la ilaha illallah itu bah, banyak. Ketika kita mengetahui kalimat la ilaha illallah itu banyak tersebar ini menunjukkan memang manusia sesungguhnya butuh kepada kalimat la ilaha illallah. Li'anna la ilaha illallah Lama kanal alimu muttarran ilaiha kanat aktarul agkari wujudan wa aisaraha husulan. Karena sesungguhnya la ilaha illallah Lama kanal alimu muttarran ilaiha. Ketika seorang yang tahu ya orang yang faham dia butuh kepada la ilaha illallah maka Kalimat la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling banyak keberadaannya dan paling mudah untuk bisa dihasilkan. Iya. Jadi sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya kalimat yang ringan, bukan ringan, maaf. Kalimat yang apa? familiar di telinga-telinga manusia. Iya. Akan tetapi barakallahu fikum yang amat disayangkan ketika kalimat yang familiar ini ternyata tidak difahami oleh banyak oh, orang. Mereka mengucapkannya sekian ribu kali, ya. Bahkan sampai ada yang berusaha dengan satu nafas. Iya. Padahal barakallahu fikum perlu ditanyakan dulu, ada tidak dalilnya yang mengajarkan Rasulullah mengajarkan hal itu. Kalau tidak tidak akan diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, Lalu kenapa setelah itu dia masih memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu adalah lawan dari tauhid itu sendiri. Ya, kontra dari kalimat la ilaha illallah itu sen sendiri. Iya. Faedah yang kelima, Anallaha fawqa samawati. Hadis ini menunjukkan kalau Allah di atas langit-langit. Kenapa? Karena Allah mengatakan dan seluruh penghuni langit kecuali aku. Iya, menunjukkan kalau Allah itu dilarang. dilarang. Yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah min talaffuzi biha kulliha. Ini penting. Mesti harus ketika berzikir dengan kalimat ini dia harus melafatkan seluruhnya yaitu kalimat la ilaha illallah. La yaqtasiru ala lafdzil jalalah Allah tidak boleh dia memotongnya, meringkasnya, hanya menyebutkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ada yang seperti ini? Ada. Apa maknanya? Maknanya Allah. Sedangkan makna la ilaha illallah itu jauh lebih naam bermakna. Iya. Kenapa? Karena di situ dituntut seseorang mengagungkan Allah dengan cara menghilangkan sesembahan selain Allah. Iya. Maka tidak boleh meringkasnya hanya dengan mengucapkan Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang jahil. Faedah yang ketujuh, isbatul mizanil a'mal wa annahu haqqun. Yang ketujuh, hadis ini menetapkan adanya timbangan untuk amalan-amalan nanti, adanya mizan dan ini adalah perkara yang hak. Ya. Allahu fiikum dan ini juga menunjukkan kalau mizan itu mah makhluk bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah selanjutnya, anal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan kalau para nabi saja masih butuh untuk mendapatkan tanbih, ya peringatan, ya akan keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita yang bukan nah, nabi. Faedah yang kesembilan anal aradina sab'un kasamawat. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya bumi itu tujuh seperti lah